Dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. urutan saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad baru disuruh disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam sampai meninggal baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin salat. Lalu kemudian imam yang kedua imam ratib. Imam ratib imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis penguat pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qur'annya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah anasrul. Tak ada huruf zal. Pak, pak, pak, pak, pak, pak. Ya, kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit in proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri. Yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya empat lapis macam ban Vespa. Tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Ah, makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan imam rotib aja imam tetap. Ah, baik. Oleh sebab itu imam rotib kita. Nah, tadi pertanyaannya orang yang sudah taubat bolehkah dia jadi imam? Atta ibu Minazam bikamala malah Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Allah la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum kalau ada imam tobat, imam uh, tobat betatu dia, bu anting dia, maju dia jadi imam. Tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya tak sah ini imam ini betatu, antingnya masih berlobang telinganya. Nampaknya imam ni mantan funky ni. Anak-anak anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi. Karena dia sudah taubat nasu, nasuhah. Ada di Jepang itu Yakuza. Yakuza itu semua badan ni bertatu. Yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja. Sampai ke muka-muka ni bertatu semuanya. Taubat dia. Taubat imam di Jepang itu. Eh, tetap jadi imam. Tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wuduk masuk ke dalam. Ah, dia tak jadi masalah. Kecuali imam tu berkutek. Berarti bencong. Kutek menghalangi wudu, tak bisa masuk. Mana pun tato tak menghalang. Tak usah dipermasalahkan.